Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam bait yang ke-39 dan ke-40 wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dan juga nun yang ada pada isim-isim yang dimulhakkan ya yaitu yang hukum i'rabnya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim faftah maka berikanlah harokat fathah ya jadi kita mengetahui ya nun yang ada di akhir jamak, contohnya muslimuna dan muslimina. Itu diberikan harokat fathah. Ya, dan itulah yang diucapkan oleh mayoritas orang Arab. Wa qallaman kasrihi natok. Ya, dan ada sedikit dari orang Arab yang memberikan harokat kasroh pada nun tersebut. Ya, ketika bertutur atau ketika berbicara. Maka contohnya ya tadinya muslimina menjadi muslimini. Ya ada sebagian kecil dari orang Arab yang mengucapkan seperti itu. Kemudian wa nunu ma wal mulhaqi dan nun yang ada pada isim muthanna dan juga nun yang ada pada isim-isim yang dimulhakkan yaitu yang hukumnya diikutkan ya hukum i'rabnya diikutkan kepada muthanna bi aksi kasta'maluhu ya mereka menerapkan yang sebaliknya sebalik dari eh, jamak mudzakkar salim Maksudnya bagaimana? Ya tadi kalau jamak mudhakar salim mayoritas memberikan atau diberikan harokat fathah pada nunnya. Dan sebagian kecil ada yang memberikan harokat kasroh pada nunnya. Nah untuk isim muthanna dan mulahaknya itu sebaliknya. Artinya mayoritas orang Arab itu memberikan harokat kasroh pada nunnya. Contohnya muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Maka nunnya itu diberikan harokat kasroh. Akan tetapi ada sebagian kecil dari orang Arab yang membacanya dengan harokat fathah. Menjadi muslimana contohnya. Ya maka fantabih, maka perhatikanlah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul untuk sebab ini yaitu sebab yang terdapat dalamnya bait ke-39 dan ke-40 dari Alfiyah yaitu judulnya Harokatu Nunil Muthanna wal Jam'i yaitu harokat yang ada pada nun isim muthanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian beliau hafizahullahu taala itu melanjutkan penjelasan dari kedua bait ini. Di mana beliau mengatakan An-nunu fi jam'il mudzakkaris salimi takunu maftuhatan. Nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu ya dalam keadaan atau diberi harokat fathah. Wa hukmu fima ulhiqa Ya demikian juga hukum ya hukum harokat nun yang ada pada isim-isim yang dimulhakkan kepada jamak mudhakar salim. Maka harokat nunnya juga fathah fi jami'i ahwali i'rabihi. Harokat fathah pada nun tersebut itu diterapkan pada seluruh keadaan i'rabnya. Fir raf'i wan nasbi wal jarri. Baik dalam keadaan rafa ya dan juga dalam keadaan nasab dan juga dalam keadaan jar wala ala li hadhihin nuni Ya dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Ya nun tersebut itu tidak ada hubungannya dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Li'annahu mu'rabun bil hurufi. Karena jamak mudzakkar salim itu mu'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat maka baik diberi harokat fathah maupun kasroh itu tidak ada hubungannya dengan i'robnya. Karena jamak mudhakar salim itu mu'robnya dengan huruf. Di mana jamak mudhakar salim itu ya marfu dengan wawu dan mansub dan majerur dengan ya. Kemudian beliau melanjutkan wa minal arabi man yaksiru hadhihi nuna ba'dal ya'i. Dan di antara orang Arab itu ada yang mengkasrohkan nun ini setelah nun tersebut ya datang setelah huruf ya. Ya artinya dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Itu ada yang memberikan harokat kasroh. Qala syairu ya ada seorang penyair yang mengatakan ya, kita lihat Arafna Ja'faron wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini Ya arafna Ja'faron wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini ya, Kami mengetahui Ja'far dan juga anak-anak anak-anak laki-laki dari ayahnya ya atau kaum dari ayahnya wa ankarna za'anifa akharini dan kami tidak mengetahui ya pengikut-pengikut atau ya pengikut-pengikut yang lain ya, atau kelompok-kelompok yang lain maka di sini yang menjadi syahid itu adalah perkataan akhorini. Ya, akhorini. Di situ nun yang ada di akhir itu diberi harokat kasroh. Padahal eh, kalau mengikuti cara kebanyakan orang Arab dibaca akhorina. Ya, tapi di sini penyair mengatakannya sebagai akhorini. Nah, kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Za'anifu mufraduhu zi'nifatun. Ya, za'anifu mufraduhu zi'nifatun. Za'anifu yang ada pada syair tadi itu jamak. Nah, mufradnya itu adalah zi'nifatu. Bikasril bikasrizayi wan nuni. Ya, bikasrizayi wan nuni dengan mengkasrohkan huruf zai dan nunnya. Yutlaku alal qasiri. Nah, kata zi'nifah itu digunakan untuk menyebutkan ya, sesuatu yang pendek atau cepol. Ya, kemudian wallaimi dan sesuatu yang rendah. Wa ajani hatis samaki dan zi'nifah itu juga digunakan untuk menyebutkan ya, sirip ikan. Wa ghairihi. Dan juga yang selain dari hal-hal tersebut. Wal muraduhuna yang dimaksud zi'nifah dalam syair ini al-atba'u. Yang dimaksud zi'nifah di syair ini adalah al-atba' yaitu salah satu bentuk jamak dari tabi'un atau taba'un, yaitu yang mengikuti. Ya, ini uh, salah satu faedah dari uh, mufradat atau kosakata yang ada dalam syair tadi. Kita kembali ke atas. Amma nunul muthanna wa jami'i mulhaqatihi fal ashharu fiha antakuna maksuratan fi jami'i ahwali i'rabihi. Adapun nun yang ada pada isim musanna dan juga nun yang ada pada seluruh mulhaknya, artinya seluruh kata-kata yang i'rabnya diikutkan pada musanna, fal ashharu fiha antakuna maksuratan maka yang paling masyhur ya paling terkenal pada nun musanna tersebut itu bahwa nun tersebut diberi harokat kasroh. Ya, jadi yang paling masyhur itu diberi harokat kasroh. Fi jami'i ahwali i'rabihi Diberi harokat kasroh pada seluruh keadaan i'rabnya Artinya baik dalam keadaan rofa, nasab dan jar itu diberi harokat kasroh. Wa qalilun minal arabi man yaftahuha. Dan ada sedikit dari orang Arab itu yang memberikan harokat fathah untuk nun tersebut. Qala syairu, ya ada seorang penyair yang berkata, A'rifu min halji dawal ainana Ya, saya mengetahui darinya, artinya dari seorang wanita, itu aljida, yaitu lehernya. Wal ainana dan kedua matanya. Maka perhatikan di sini kata al-ainana di sini. Ya al-ainana. Kalau alif yang ada di akhir itu untuk itlak. Ya, pembahasan arut ini. Tapi kita cukup melihat al-ainana di sini. Itu dari kata al-ainu, yaitu mata. Nah, kalau dimusannakan seharusnya menjadi al-ainani. Ya, biasanya seperti itu. Namun ternyata ada orang yang mengatakan atau mengucapkannya sebagai al-ainana dengan memfathahkan nunnya. Padahal ini isim musanna. Nah, ini syahidnya. Ya saya mengetahui darinya dari wanita tersebut, lehernya dan kedua matanya. Wa man khiraini ashbaha dhobyana. Ya, dan kedua lubang hidungnya yang menyerupai dhobyan. Ya, dhobyan itu, ya asalnya itu maksudnya adalah kijang. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah nama orang. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Ya, tapi syahidnya tadi al-ainana tadi. Nah, kita lihat catatan kaki idda'a ba'dun nuhati annal baita masnu'un. Sebagian an-nuhat, ya sebagian ahli ilmu nahwu itu mendakwa atau melakukan klaim, ya mengklaim bahwa bait ini itu masnu'. Ya, jadi sebagian ulama nahwu itu mendakwa bahwa bait ini masnu', artinya dibuat-buat. Ya, dibuat-buat. Wa annahu min wad'in nahwiyina. Ya, siapa yang membuat-buat bait ini bahwa ini merupakan ya tulisan dari Ya, ulama nahwu juga. Artinya bait itu tadinya dianggap atau sebagian dari ilmu uh, ulama nahwu itu mengatakan bait itu tadinya tidak ada. Namun kemudian ada sebagian ulama nahwu yang membuat-buat bait ini, yaitu dakwaan mereka. Wa hujjatuhum ya dan yang menjadi argumentasi atau alasan mereka annasya'ira nasab al muthanna fi qawlihi wal ainana bil alifi. Yang menjadi argumentasi bahwa penyair di sini itu menasabkan muthanna ya pada ucapannya ainana itu dengan alif. Ya. Karena kita mengetahui bahwa muthanna itu yang masyhur itu diberi atau dia dinasobkan dengan ya menjadi al-ainaini atau al-ainaina kalau di sini ya. Tapi di sini nasobnya itu dengan alif. Ya, kalau kita kembali melihat dalam pembahasan isim, uh, isim musanna itu ada sebagian orang Arab yang baik dalam keadaan rofa, nasob, dan jar, itu semua dalam keadaan alif. Ya, maka di sini penyair itu menasobkan muthanna dengan alif. Namun wa fi qawlihi man khiraini bilya'i. Ya, da dan dalam ucapannya man khiraini itu nasabnya dengan ya. Ya. Artinya ada yang nasab dengan alif, ada yang nasab dengan ya. Fajama'a baina lughataini. Maka di sini penyair itu menjamakkan, mengumpulkan dua dialek. Yaitu dialek yang menasabkan dengan alif dan dialek yang menasabkan dengan ya. Wadhalika kollama yattafiqu li'arabiyyin. Ya. Dan yang seperti ini itu sangat sedikit ya, disepakati atau terjadi di antara orang Arab. Ya wahada mardudun. Ya, akan tetapi menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, alasan ini itu tertolak. Ya, mengapa? Fa inna Aba Zaidinil Ansariya wa huwa thiqatun. Ya, karena Abu Zaid Al-Ansari dan beliau adalah orang yang thiqah, yang terpercaya. Auradahu fi kitabihi an-nawadiri fil lughati Ya, karena beliau yaitu Abu Zaid Al-Ansari itu menyebutkan syair ini dalam kitab beliau yaitu An-Nawadir fil Lughah. Ya kalau dari judulnya ini barangkali kitab-kitab yang menunjukkan sesuatu yang ya langka di dalam bahasa Arab. Pada ya As-Safhata minata Wasitina wal Mi'ata pada halaman 168 wa nasabahu li rajulin min bani ya wa nasabahu li rajulin min bani dabbatin atau dabbata dan beliau itu menasabkan atau menyandarkan ya syair ini itu kepada seorang laki-laki dari Banu Dabbah ya wa qad waradatil wa waradatir riwayatu fi kitabihi. Dan juga ya sungguh telah disebutkan juga ya riwayatnya dalam kitab tersebut. Wa man khironi bil alifi. Ya, jadi ada yang dalam salah satu riwayat dalam kitab tersebut itu tidak disebut man khiraini tapi man khironi. Fa in thabata dhalika fa innan nahwiyina akhta'u fi riwayatil baiti. Ya. Maka jika ya cara membaca seperti ini itu terdapat ya sabit dalam kitab tersebut fa innan nahwiyina akhta'u fi riwayatil baiti. Ya, maka para ulama nahwu itu ya keliru ya terkait dalam riwayat bait ini. Wa ala dzalika itti'aan annahu masnu'un. Ya dan mereka berdasarkan ya, sangkaan yang keliru tersebut mereka mendakwa melakukan klaim bahwa uh, bait ini itu adalah bait yang masnu yang dibuat-buat. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Fasyairu nasabal muthanna bil alifi ala lughati ba'dil arabi. Maka penyair itu menasabkan muthanna yaitu al-ainana tadi dengan alif. Itu mengikuti dialek dari sebagian orang Arab yang penjelasannya bisa dilihat di penjelasan uh, eh, i'rab dari isim musanna. Wa fatahan nun dan memfathahkan nun nunnya jadi al-ainana. Wa dzalika fi qawlihi wal ainana. Ya, dan itu terdapat pada ucapan beliau wal ainana Amma qawluhu dhobyana fahuwa mufradun la muthanna. Atau fahuwa mufradun la muthannan. Ya, dan adapun ucapan dhobyana itu isim mufrad, bukan isim muthanna. Lianna husmu rajulin, ya karena dhobyana itu adalah nama dari seorang laki-laki. Ai ashbaha man khirai dhobyanin. Ya, artinya kedua lubang hidung wanita tersebut itu menyerupai kedua lubang hidung dari dhobyan. Qalahu Abu Zaidinil Ansariyu fi nawadirihi. Ya, ini disebutkan oleh Abu Zaid al-Ansari dalam kitab beliau tadi, An-Nawadir tadi. Yang menjelaskan, ya perkara-perkara yang jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Wa qala dan juga ada ya orang Arab lain atau penyair lain yang mengatakan ala ahwadiyaina ya ala ahwadhiyaina istaqallat ashiyatan ya ala ahwad ala ahwadhiyaina ya ala ahwadhiyyaina ashiyatan. Ya, di atas nanti ada penjelasan apa itu ahwadhiyyaina, yaitu ya dua sayap, dua sayap dari satu jenis burung. Ya, istaqallat ashiyatan. Ya, naik atau ya ini istaqallat mak maksudnya irtafaat yang menaikinya sore hari pada sore hari. Fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ya, dan tidaklah itu melainkan hanya sekejap saja. Kemudian dia menghilang. Maka yang menjadi syahid dari uh, syair ini itu adalah kata ahwadhiyaina. Ya, ahwadhiyaina. Karena ahwadiyaina itu musanna dari ahwadiyun, Ya, dan biasanya atau kebanyakan orang Arab itu membacanya dengan kasroh. Ahwadhiyaini. Akan tetapi di sini penyair membacanya dengan ahwadiyaina. Ya, uh, ya perhatikan um, syair-syair yang menjadi syahid di sini tadi. Ada arafna Ja'faron, kemudian a'rifu minha, kemudian ala yaina tadi. Itu kalau dicetakan yang ada di hadapan kita, itu tidak ada harokatnya. Akan tetapi kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, ya itu terdapat uh, harokatnya, sehingga itu memudahkan kita. Maka akhwadiyaina tadi itu penyair itu memberikan harokat nunnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Kita lihat catatan kaki. al ahwadiyani muthanna Ahwadiyin. Kata al ahwad al itu merupakan muthanna dari kata Ahwadiyun. Wahuwal khafifu as-sari'u ya, yaitu sesuatu yang tangkas atau ringan dan juga cepat. Aroda bihi huna janahal Penyair di sini itu memaksudkan ahwadiyun di sini itu dengan sayap dari al kotot. Ya al kotoh itu salah satu jenis burung ya yang saya tidak mengetahui ya apa bahasa Indonesia dari burung ini. Akan tetapi kalau misalnya ingin melihat wujud dari burung ini, nah kita bisa pergi ke Google kemudian dituliskan al-qotoh, ya al-qotot, qotoh ini. Ya, nanti akan terlihat wujud dari burung ini. Ya. Wal baitu wasafalaha bisur'ati wal khiffati. Dan bait ini itu menyifati burung kotoh tadi, itu bahwa burung tersebut cepat dan juga ringan. Ya. Kemudian wa wama nafiyatun. Ya, ma yang ada di situ adalah manafiyah. Ya. Ya, jadi uh, ma yang ada di situ itu adalah manafiyah. Wahia dan hiya yang ada pada Mahia itu adalah mubtadaun bi taqdiri mudhafaini. Hiya di sini adalah mubtada yang ditakdirkan sebagai mudhafain, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ai fama zamanu ru'yatiha illa lamhatun. Ya, maka tidaklah ya zamanu ru'yatiha yaitu Waktu melihat, ya waktu melihat dari burung atau dua sayap burung tersebut, illa lamhatun, ya melainkan hanya sekejap saja. Wa illa dan illa di sini ada tustithnain mulghatun. Illa di sini itu adalah adat istithna. Akan tetapi mulghah Artinya batal amalannya ya karena bukan tam, ya bukan kalimat yang lengkap. Nah, ini nanti akan ada pada pembahasan adat istithna. Walam hatun khobarul mubtada'i. Dan lam hatun, ya lam hatun itu adalah khobar mubtada. Wa jumlatu taghibu ma'tufatun ala jumlatil mubtada'i wal khobari. Dan jumlah taribu itu diatofkan, diikutkan kepada ya, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi wa nuna majmu'in ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa nuna majmu'in ila akhirih. Dan nun jamak ya sampai akhir ai ya kalau di sini fataha yang ditulis fataha tapi kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu menjadi fiil amr yaitu ai iftah ya iftah nuna jam'il mudzakkaris salimi Ya maksudnya uh, fathahkanlah nun dari jamak mudzakkar salim wal mulhaqi bihi dan yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Wa qalla minal arabi man nataqa kasriha. Dan ada sedikit dari orang Arab yang mengucapkan atau menuturkan nun dari jamak mudzakkar salim itu dengan mengkasrohkannya wa nunul muthanna wal mulhaqi bihi takunu maksuratan. Ya. Dan nun yang ada pada isim muthanna dan yang dimulhakkan, yang diikutkan i'rabnya kepada uh, muthanna itu nunnya diberi harokat kasroh. Wa qad warada fathuha. Ya dan sungguh uh, telah ya datang atau telah ada orang Arab yang mengucapkan nunnya dengan memfathahkannya. Kemudian kita lanjutkan pada bait yang ke-41. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dan isim yang dijamakkan dengan alif dan ta. Ya, atau di sini disebutkan tak dan alif yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Maka kasrohkanlah pada saat jar, ya artinya kasrohkan isim yang dijamakkan dengan alif dan tak tadi, itu dikasrohkan ketika dalam keadaan jar, ya maksudnya. Ya, jadi maksudnya itu ketika dalam keadaan jar itu diberi harokat kasroh wa fin nasbi dan juga diberi harokat kasroh dalam keadaan nasab ma'a ya artinya bersama-sama artinya ketika dalam keadaan jar maupun nasab itu diberi harokat kasroh kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu eh, memberikan judul untuk subbab ini yaitu i'rabu jam'il muannatsis salimi yaitu i'rab untuk jamak muannats salim ya kemudian ya, beliau hafizahullah taala menjelaskan bait ini lamma faragha bin malikin rahimahullahu taala min dzikri ma yanubu fihi harfun an harokatin. Ya. Setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu selesai menyebutkan e, kata-kata yang yang dii'rab dengan tanda jabang. Ya, jadi ini kita masih dalam pembahasan kata-kata yang di'rab dengan tanda jabang. Nah, ada tanda cabangnya itu yang berubah huruf ya, dan juga ada tanda cabang yang berubah harokat. Nah, sebelumnya Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan kata-kata yang di i'rab dengan tanda cabang berupa huruf. Ya, artinya mayanubu fihi harfun an harokatin. Di mana eh, beliau itu menyebutkan Tanda cabangnya itu berupa huruf yang menggantikan harokat. Karena tanda asli dari i'rab itu adalah marfu dengan dommah, kemudian mansub dengan fathah dan majarur dengan kasroh. Ya. Apa saja yang tanda-tanda cabangnya berupa huruf yaitu wahiyal asma usitatu Yang pertama adalah al asma usitah di mana ya marfu'nya dengan wawu, kemudian mansubnya dengan alif, dan majarur dengan ya. Kemudian wal muthanna dan muthanna. Ya muthanna itu marfu dengan alif, kemudian mansub dan majarur dengan ya. Kemudian wa jam'ul mudhakkaris salimi dan jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim itu marfu dengan wawu, kemudian mansub dan majarur dengan ya syara'a fi dzikri ma nabat fihi harakatun an harakatin. Ya, setelah beliau menyebutkan yang tadi tanda tanda i'rab cabang berupa huruf, maka beliau memulai penjelasan mengenai mana fihi harakatun an harakatin. Yang tanda cabangnya itu berupa harokat yang menggantikan harokat. Tadi huruf menggantikan harokat ini, harokat menggantikan harokat. Waminhu dan diantara ya, kata yang tanda cabangnya berupa harokat juga, itu adalah majumi'a bi alifin watain mazidataini yaitu berupa isim yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan ya wa huwa jam'ul muannatsis salimi ya dan isim yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan itu disebut sebagai jamak muannats salim. Ya. Jadi tadi itu eh, sesuai judul subbab yang diberikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan yaitu i'rabu jam'il muannatsis salimi. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan hal ini. Nah, di sini atas miatul ula adakku min jam'il muannatsis salimi. Penamaan yang pertama yaitu penamaan di mana ya majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu adakku ya ko artinya penamaan yang lebih cermat lebih cermat dari apa min jam'il muannatsis salimi ya daripada penyebutannya sebagai jamak muannats salim ya jadi beliau hafizahullahu taala menyebutkan bahwa penyebutan dengan majumi abi alifin ta wa ta'in ini itu lebih cermat lebih teliti daripada menamainya dengan jamak muannats salim Mengapa? Li'annal alladhi yunsabu bil kasrati laisa jam'al mu'annathis salimi fahasbu. Karena kata yang dinasobkan dengan kasroh, ya, isim yang dinasobkan dengan kasroh, itu ya bukan hanya atau tidak hanya jamak muannas salim. Ya, tidak hanya jamak muannas salim yang dinasobkan dengan kasroh. Bal kullu jumi'a bi alifin wa Ya. Akan tetapi yang dinasobkan dengan kasroh itu adalah setiap kata atau setiap isim yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan. Walau kana mufraduhu mudhakkaron walaupun mufradnya itu adalah mudzakkar. Ya, maka ini menyelisihi definisi jamak muannas salim kalau mufradnya mudzakkar. Apa contohnya? Nahwu istabalun. Ya, nahwu istabalun. Ya, contohnya adalah istabalun. Apa itu istabalun? Mauqifud dawabi. Ya, yaitu ya tempat pemberhentian ya hewan atau kuda. Maka jamaknya apa? Yaitu istobelatun. Ya, istobelatun. Maka istobelatun itu adalah dijamak dengan tambahan alif dan tak Padahal mufradnya yaitu istobelun itu muzakkar. Ya. Maka Eh, definisi tadi yaitu majumi bi alifin wa ta'in ini itu lebih cermat, lebih teliti. Wa nahwu dan contohnya lagi banatun. Ya banatun itu uh, jamak untuk pintun ya anak-anak perempuan. Wa akhawatun. Ya akhawatun itu adalah jamak untuk ukhtun Ya, jadi akhwatun itu adalah jamak untuk ukhtun, yaitu saudari-saudari perempuan. Kemudian fatayatun. Ya, fatayatun itu merupakan jamak dari fatatun. Ya, yaitu para pemudi. Kemudian wa ummahatun. Ya, ummahatun itu jamak untuk ummun, artinya para ibu. Ma, ya, maka di sini semua dari banatun, kemudian akhawatun, kemudian fatayatun, dan ummahatun itu adalah jam'u mu'annathin. Merupakan jamak untuk mu'annath. Walakinnahu taghayyaro jam'uhu an mufradihi. Akan, tet akan tetapi ketika dijamakkan, itu bentuk mufradnya berubah. Ya, perhatikan dari bintun menjadi banatun, ukhtun menjadi akhawatun, fatatun menjadi fatayatun, ummun menjadi ummahatun. Berubah bentuk mufradnya. Falaisa saliman, maka semua jamak mu'anas tadi itu bukan salim. Ya. Undur ham'al hawami'i. Ya, al-mujallad al-awwala, as-safhata al-thaniyata wal-ishrina. Ini dapat dilihat pada Ham'ul Hawami' ya, tulisan dari As-Suyuti rahimahullahu taala pada jilid pertama halaman ke 22. Ya ini mengenai definisi. Kita kembali ke atas. Wa ta'rifuhu dan definisi dari jamak muannas salim atau ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu adalah ma dalla ala aktsara min itsnaini bi alifin wa ta'in mazidataini yaitu kata yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta atau dengan adanya alif dan ta tambahan ya nahwu contohnya hadaratil mutahajjibatu ya hadaratil mutahajjibatu telah hadir ya orang-orang yang berhijab. Maka fahadha lafdhun yadullu ala aktsara min ithnaini. Maka kata al-mutahajjibatu ini itu adalah lafat yang menunjukkan akan sesuatu yang lebih dari dua. Bisa babiz ziyadati fi akhirihi. Dengan sebab atau adanya tambahan di akhirnya. Wa hukmuhu dan hukum i'rab untuk kata yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan annahu yurfa'u bidhammati ya bahwa jamak muannas salim atau ma jumi'a bi alifin wa ta'in itu rafa'nya dengan dhammah ya maka ini mengikuti hukum i'rab asal wa yunsabu wa yujarru bil kasrati dan dinasobkan dan dijarkan dengan kasroh. Maka yang jar itu mengikuti hukum i'rab asal, ya. Namun yang nasob ini, ya itulah yang berubah. Yang menggunakan tanda cabang. Fana batil kasrotu anil fathati fi halatin nasbi. Maka kasroh itu menggantikan fathah ketika dalam keadaan nasob. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan ya orang-orang yang beriman, ya laki-laki dan perempuan, itu sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya maka perhatikan kata wal mu'minatu ya wal mu'minatu itu di situ dia marfu dengan dhammah. Artinya al mu'minatu karena dia dijamakkan dengan alif dan tak tambahan itu tanda rofaknya adalah dhammah mengikuti tanda asli. Ya, kita lihat catatan kaki itu ada pada surat At-Taubah ayat ke-71. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya yaitu wa'adallahu muminina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar ya yaitu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yaitu laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka perhatikanlah kata wal mukminati ya wal mukminati Maka kata al mukminati di sini itu adalah jamak muannas salim atau kata yang isim yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan. Dan di situ dia dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bagi wa'ada. Ya. Maka sebagai maf'ulun bihi itu mansub. Nah, di sini tanda nasabnya adalah kasroh sebagai pengganti fathah. Karena tanda asal nasab itu adalah fathah. Nah, kita lihat di catatan kaki ini ada pada surat At-Taubah ayat ke-72. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ya wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dan Allah menerima taubat dari orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Maka perhatikan kata al-mu'minati di sini. Ya, al-mu'minati itu ya diatofkan kepada al-mu'minina yang majrur dengan ala. Ya. Karena itu di sini tanda jarnya itu adalah kasroh ya sama seperti tanda asal dari tanda jar. Ya. Kita lihat catatan kaki ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke 73. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian wa kharaja bit ta'rifi nau'ani minal kalimati. Maka dari definisi tadi itu ada dua macam kata-kata yang keluar dari definisi. Ya, jadi ada dua macam kata yang keluar dari definisi ya atau dua macam kata-kata yang keluar dari definisi. Apa saja itu? Al-awwalu ya macam yang pertama maka nat alifuhu ghairu zaidatin yaitu kata yang alifnya atau jama yang kat alifnya itu bukan alif tambahan ya apa contohnya nahwu du'atun ya contohnya adalah du'atun wa qudatun dan eh, yang kedua adalah qudatun ya du'atun itu jamak bagi da'iyatun ya atau da'in kemudian eh, qudatun itu adalah jamak bagi qadin ya jadi du'atun jamak bagi para penyeru kemudian qudatun itu adalah para qadi para hakim fa innal fa inna alifal ula munqalibatun an aslin ya maka ya atau dengan sebab alif yang pertama yaitu alif yang ada pada du'atun itu diubah dari asalnya ya berubah dari asalnya apa asalnya Wahwal wawu yaitu huruf wawu ya jadi du'atun itu berubah dari asal yaitu wawu. Wathaniyatu anil ya'i. Ya, dan yang pada yang kedua yaitu kudotun, itu alifnya itu merupakan perubahan dari ya. Asalnya ya berubah menjadi alif. Thumma kulibat alifan fil kalimataini. Ya, kemudian wawu yang ada pada kata pertama dan ya yang ada pada kata kedua, yaitu wawu pada kudo, uh, eh, du'atun dan ya yang ada pada kudotun itu diubah menjadi alif pada dua kata tersebut. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya wal aslu du'awatun wa kudoyatun. Ya, jadi du'atun itu aslinya adalah du'awatun. Kemudian kudotun aslinya adalah kudoyatun. Maka wa, wawu dan yaknya itu berubah menjadi alif. Athani yang kedua, maka nattauhu ghaira zaidatin. Ya, kalau yang tadi itu adalah alifnya bukan alif tambahan, yang kedua adalah yang taknya itu bukan tak tambahan. Ya. Nahwu sautun wa aswatun. Ya, contohnya adalah sautun dan aswatun ya yaitu suara ya jamaknya adalah aswatun kemudian wa maitun wa amwatun contoh yang lain adalah maitun dan amwatun fahadhanin naw'ani laisa min hadzal babi maka dua macam kata ini ya dua macam kata ini yaitu yang alifnya bukan alif tambahan dan taknya bukan tak tambahan, itu laisa min hadzal babi. Bukan merupakan bagian dari pembahasan bab ini. Artinya bukan jamak muannas salim atau bukan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya, bukan dalam pembahasan ini. Karena alif dan taknya itu bukan tambahan li'anna dalalatal kalima li'anna dalalatal kalimatil madhkurati 'alal jam'i laisa bisababil alifi watta'i karena yang menunjukkan kata-kata yang tersebut tadi kepada jamak ya baik du'atun, qudatun aswatun dan amwatun itu laisa bisababil alifi watta'i bukan karena sebab alif dan ta. Wa innama huwa roti jam'it taksiri. Ya, yang menunjukkan ini jamak itu hanyalah bahwa itu semua mengikuti bentuk dari jamak taksir. Ya, sighah dari jamak taksir. Ya, kita lihat catatan kaki. Fa'in kulta bintun wa banatun hadal jam'u yunsabu bil kasrati. Ya, maka jika engkau mengatakan bintun, ya bintun anak perempuan, wa banatun, ya banatun anak-anak perempuan, maka jamak yang banatun ini itu yunsabu bil kasrati, dinasobkan dengan kasroh. Wa sautun wa aswatun Hadal jam'u yunsabu bil fathati. Adapun sautun dan aswatun, maka aswatun ini jamaknya itu dinasabkan dengan fathah. Ya, jadi kalau banatun itu nasabnya banatin, aswatun itu nasabnya aswatan. Ya. Ma'a annata'a maujudatun fil mufradi. Padahal ta ya kata itu terdapat pada mufrad pada keduanya, baik bintun maupun sautun. Ya, tapi mengapa yang banatun itu nasabnya dengan kasroh, tapi aswatun itu nasabnya dengan fathah? Fal jawabu, ya maka jawabannya, anna dalalata alal jam'i fil awwali bisababiz ziyadati. Karena yang menunjukkan kepada jamak di yang pertama, yang di banatun, itu bisa babi ziyadah. Karena sebab adanya tambahan. Wathani bisa babi siroti. Ya. Adapun yang kedua, aswatun, itu dengan sebab mengikuti siroh. Ya, ini pembahasan sorof. Li'annahu ala waznin min auzani jam'it taksiri. Karena aswatun ya af'alun itu merupakan sirah Ya, merupakan salah satu sirah di mana itu mengikuti wazan dari salah satu wazan-wazan yang ada pada jamak taksir. Ya, kita nanti akan mempelajari apa saja wazan dari jamak taksir. Nah, salah satunya ini. Fa'rif fa huwa nafi'un fi hadzal babi. Maka ketahuilah hal ini karena ini merupakan ya, sesuatu yang bermanfaat dalam pembahasan ini. Kemudian kita kembali ke atas. Fa nasbuhuma bil fathati alal asli. Maka ya nasab untuk kedua jenis tersebut yaitu jenis du'atun, qudatun ya aswatun dan amwatun yaitu kata-kata yang dijamak namun alif dan taknya bukan tambahan maka nasab untuk keduanya itu dengan fathah mengikuti tanda asli untuk i'rab Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya yaitu uh, ya janganlah ya janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi ya janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perhatikan kata aswata di sini aswata itu mansub mansub sebagai maf'ul untuk la tarfa'u. Namun di sini tanda nasobnya bukan kasroh tetapi fathah, mengikuti tanda asli dari nasob. Ya. Kemudian ya ini kita lihat catatan kaki itu ada di surat Al-Hujurat ayat kedua. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Ya wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu. Ya. Maka di sini perhatikan kata amwatan ya amwatan amwatan di sini itu sebagai khobar kana atau khobar kuntum ya khobar dan khobar kana atau khobar kuntum itu adalah nasab nah di sini tanda nasabnya tidak mengikuti tanda nasab jamak muannats salim padahal akhirnya alif dan tak karena alif dan taknya itu bukan tambahan, maka nasobnya itu fathah mengikuti tanda asal. Kita lihat catatan kaki ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kemudian beliau melanjutkan وَهَذَا مَعْنَا ma'na وَمَا wa ma إِلَىٰ wa Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala Wama ma wa alifin ila akhirih. Yaitu apa yang dijamak dengan tak dan alif dan seterusnya. Ai wama jumi'a bisababil alifi watta'i. Yaitu kata yang dijamakkan dengan sebab adanya alif dan tak, yaitu alif dan tak tambahan, fa innahu yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an maka keduanya eh, maka kata tersebut itu dalam keadaan jar dan nasab itu sama-sama eh, diberi harokat kasroh ya atau dalam keadaan jar dan nasab tanda i'rabnya itu sama-sama kasroh ya wa dzikrul jarri ma'a annahu la niyabata fihi atau wa dzukirul jarru ma'a annahu la niyabata fihi dan jar di sini itu disebutkan padahal tidak ada penggantian di situ. Ya, kita tahu hukum asal jar itu tanda i'rabnya kasroh. Namun di bait ini itu disebutkan lagi. Padahal itu tanda asal, bukan tanda cabang, bukan tanda pengganti. Apa? Isyaratan ila annan nasba mahmulun alaihi. Ya. Dengan tu, dengan maksudnya adalah untuk memberikan isyarat bahwa tanda nasab itu dibawa kepada alaihi, kepada hukum jar. Ya, yaitu dibawa kepada hukum jar, yaitu diberi harokat kasroh. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya satu bait yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan Kada ulatu walladisman qada ju'il. Ya, dan demikian juga kata ulatu ya. Yang di sini ya walladisman qada ju'il atau yang seperti ulatu namun e, qada ju'il isman ya artinya dijadikan nama. Ya, atau eh jamak mu'annas salim yang kemudian dijadikan nama. Nanti akan ada kata yang mengikuti e, bentuk seperti jamak mu'annas salim, yaitu ada alif dan tak tambahannya. Namun isman qadaju'il itu dijadikan nama dari sesuatu. Ya. Ka adri'atin. Ya, contohnya adalah adri'at ya adri'at. Itu adri'at itu bentuknya seperti jamak muannas salim, tapi itu digunakan untuk menamai suatu tempat. Fi hidza aidon kubil. Ya. Maka pada kata-kata tersebut itu juga ya nasab dan jarnya juga diterima tandanya yaitu yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a ya, yaitu diberi harokat kasroh dalam keadaan jar dan nasab secara bersama-sama. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk subbab ini yaitu Al-Mulhaqu bi Jam'il Muannatsis Salimi yaitu kata-kata yang mulhak atau yang hukum i'rabnya diikutkan kepada jamak muannats salim asyara bihadha ilal mulhaqi bijam'il muannatsis salimi. Ya di sini ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bahwa asyara ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan contoh ini ilal mulhaqi bijam'il muannatsis salimi yaitu kepada mulhaq atau kata-kata yang i'rabnya diikutkan kepada jamak muannats salim. Wa huwa naw'ani dan itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama lafdzu ulatin yaitu lafat ulatun bimakna sahibatin yaitu maknanya adalah sahibatin yaitu pemilik Fahadihi tu'rabu bi'i'rabi hadal jam'i. Maka ulatu itu di'i'rab dengan i'rabnya Jama Muannath salim. Artinya marfu dengan dhammah, mansub dan majrur dengan kasroh. Wahia mulhaqatun bihi. Maka ulatu itu ya mulhaq diikutkan i'rabnya kepada i'rab Jama Muannath salim li'annahu la mufrada laha min lafziha. Karena ulatu ini itu tidak memiliki mufrad dari sisi lafadznya. Bal min ma'naha, ya akan tetapi memiliki mufrad dari maknanya. Ulatun itu tadi maknanya sahibatun. Ya kalau lafadznya tidak memiliki mufrad, tapi maknanya memiliki mufrad yaitu sahibatun ya sahibatun wa huwa sahibatun yaitu pemilik sahibatun itu mufrad untuk sahibatun qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yaitu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin ya Wa in kunna ulati hamlin anfiqu alaihin. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jika mereka yaitu eh, istri-istri uh, yang sudah ditolak itu sedang hamil. Ya maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Ya. Maka perhatikan di sini kata ulati. Ya, ulati itu merupakan khobar kunna. Merupakan khobar kunna. Sehingga dia mansub. Nah, di sini tanda nasobnya itu diikutkan kepada jamak mu'annath salim, yaitu mansub dengan kasroh. Ya, yaitu ulati. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini ada dalam surat at ayat ke-6 ya wa ulatu khobaru kana mansubun bil kasroti dan ulatu itu adalah khobar kana yang mansub dengan kasroh kemudian kita kembali ke atas kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu ada di dalam paragrafnya yaitu faulati khobaru kana mansubun bil kasroti maka kata ulati itu adalah khobar kana yang mansub dengan kasroh Athani ya jenis kedua dari mulhak ya mulhak kepada jamak muannas salim yaitu ma summiya min hadzal jam'i yaitu apa saja yang diberi nama dengan jamak ini yaitu dengan jamak muannas salim yang kita tahu ada juga ya dulu yang diberi nama dengan jamak mudzakkar salim ya contohnya zaiduna khalduna. Ya, seorang individu yang diberi nama dengan bentuk jamak. Fasara alaman limudzakkarin au muannatsin bisababit tasmiyati. Maka jadilah jamak muannas salim tersebut itu menjadi alam, menjadi nama. Ya limudzakkarin baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannats dengan sebab tasmiyah, dengan sebab pemberian nama. Mithlu contohnya adri'atin. Ya, adri'atin. Ya, itu contoh yang diberikan dalam uh, syair. Fahiya jam'u adri'atin. Adri'atun itu adalah jamak untuk adri'atin. Ya, dan adri'atun wahiya jam'u ziroin, Ya, dan adri'atun adalah jamak untuk ziro yaitu lengan atau depa. Ya. Wahiyal ana alamun ala baladin fi atrafis syami. Dan adri'at itu sekarang itu merupakan nama. Ya, nama untuk suatu negeri yang ada di kawasan Syam. Ya, jadi adri'at itu e, merupakan nama sekarang ya, di sebuah negeri di kawasan Syam. Ya. Atau disebut juga kota sebut eh, kota tersebut itu juga dikenal sebagai Dar'a, ya Dar'a atau kita juga di sini bisa Adriat. Ya. Itu merupakan salah satu kawasan di Syam atau sekarang di bagian selatan dari Syria. Ya. Kemudian fatu'rabu bi'i'rabi jam'il mu'annafis salimi ma'at tanwini. Ya maka adri'atun itu di'i'rab dengan i'rabnya jamak mu'annas salim dan juga bersama tanwin. Artinya adri'atun itu marfu, mansubnya adri'atin. Ya majerurnya juga adri'atin. Wa mithlu dhalika, dan yang semisal dengan itu lafzu arafatin. Ya, contohnya adalah arafatin. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Ya fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha inda mash, indal mash'aril haram. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya maka apabila kalian telah ya, bertolak dari Arafat, maka berzikirlah kepada Allah di Al-Mash'aril Haram. Ya, fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram. Maka di sini perhatikan kata arafatin. Ya, arafatin. Maka arafatin itu merupakan suatu lafat yang bentuknya itu seperti bentuk dari jamak muannas salim. Akan tetapi di sini digunakan untuk menamai satu tempat, yaitu Arafat yang telah diketahui bersama. Maka di sini mengikuti i'rabnya jamak muannas salim, ya kalau di sini majrur dengan min, maka tanda jarnya itu adalah kasroh. Ya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wa hadza ma'na qawlihi kadza ulatu ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala kadza ulatu ya sampai selesai. Ay, inna lafdha ulatin yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an. Bahwa lafat ulatu itu diberi harokat kasroh baik dalam keadaan jar maupun dalam keadaan nasab ya secara bersama-sama. Sama seperti yang Arabnya jamak muannats salim. Wa kadza maju'ila ju'ila min jam'il muannatsi alaman. Demikian juga lafat yang berasal dari jamak muannas salim dan dijadikan sebagai nama. Ya, contohnya tadi adri'atun, kemudian arafatun. Ala syai'in, ya alaman ala syai'in digunakan sebagai nama untuk sesuatu. Ya, orang, tempat dan lain sebagainya. Fa innahu yajri 'alaihil i'rabus sabiqu. Maka berlaku bagi lafat tersebut, yaitu lafat di mana jamak mu'anas salim digunakan sebagai nama, itu berlaku i'rab yang telah berlalu. Yaitu marfu dengan dhammah, kemudian mansub dan majerur dengan kasroh.